kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Lamud Durul Mansur min al qaul al-Ma'thur fil i'tiqad was sunnah. Mutiara-mutiara yang tersusun tentang masalah akidah dan masalah prinsip-prinsip sunnah. Dan sampai kita pada pasal yang kesembilan yaitu tentang samad al-khawarij, ciri-ciri khawarij. قال المعلف حفظه الله وجزاه الله خيرا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم tentang khawarij قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau dikeluarkan dalam dua kitab sahih bahwasanya Rasulullah SAW menggambarkan tentang khawarij dengan gambaran yang sangat gamblang. Mereka adalah kaumun yaqra'un al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka adalah satu kaum yang membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Ini ciri pertama. Baca Al-Quran, tetapi tidak masuk dalam hati mereka, tidak melewati kerongkongan mereka ke dalam hatinya. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah sebagaimana mungkin dalam bab-bab sebelumnya. Dan juga ketika dinukil dalam pembahasan masalah ilmu. Bahwasanya kata beliau sebagian kaum satu kaum mereka yabtaghu al-amal wa yabtaghu al-ilm. Mereka mencari pengamalan, penerapan tetapi tidak mencari ilmu. Fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhir akhirnya mereka khuruj memberontak memerangi umat Nabi Muhammad SAW. Walau al ilma la hajazahum an dhalik. Kalau saja mereka mencari ilmu, misalnya mereka akan terhalang dari perbuatan mereka itu. Kalau saja mereka mencari ilmu. Artinya mereka adalah orang-orang yang jahil. Quran yang mereka baca tidak dipahami dalam hati mereka. Lahum qulubun, mereka punya hati. Tapi layakoh. Tidak memahami apa yang dibaca. La yujawizu hanajirahum. Yamruquna minal islam. Muruqas sahmi minal ramiyah mereka keluar dari ajaran Islam ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Ya, ini dalam riwayat yang lebih detail disebutkan masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Sudah melewati dam wal farah. Dilihat batangnya tidak ada sisa apapun. Lihat di bulu-bulunya tidak tersisa apapun lihat di mata anak panahnya tidak tersisa apapun. Tidak ada kotorannya, tidak ada bekas darah. Padahal sudah melewati dam wal farah. Padahal sudah melewati darah dan kotoran binatang tersebut. Ya, ini melesat masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Ikhwan ibn a'azakumullah demikian gambaran mereka kaum khawarij. Walaupun para ulama tidak menganggap mereka kufar. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Ketika dikatakan mereka kufar, beliau menjawab, min al kufri faru. Justru mereka dari kekafiran lari. Dan justru mereka lari dari kekafiran. Nah, sehingga mereka masuk dari satu sisi. Dengan alasan lari dari kekafiran, mereka melampaui batas-batas yang diajarkan dalam Islam. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Yaktuluna ahlal Islam. Ciri berikutnya, bahwa mereka membunuh kaum muslimin, menghalalkan darah mereka. Wa yada'una ahlal awthan. Dengan difathahkan dalnya, bukan yad'u tapi yada'u. Yada'una ahlal awthan. Mereka membiarkan ahlal awthan. Sebagaimana yang terjadi pada kisah Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu taala anhu wa ardhah warahimahullah anaknya sahabat yang mulia seorang yang saleh didatangi oleh kaum khawarij dibantai sekeluarga dinukil dalam kitab Al-Milal wal nihal bagaimana kejamnya khawarij membunuh Abdullah ibni sahabat Khabbab ibn al-Arad dan dibunuh pula istrinya dirobek perutnya dalam keadaan hamil dikeluarkan janinnya oleh mereka dalam keadaan pedang-pedang mereka masih berlumuran darah, mereka melewati kebun-kebun milik seorang kafir zimni. Maka mereka melihat pohon-pohon korma yang sedang berbuah masak, mereka lapar. Maka mereka ingin membeli korma tersebut. Mendatangi pemiliknya, maka pemiliknya ketakutan melihat mereka dengan pedang-pedang yang berdarah. Silakan ambil semua yang kalian mau. Silakan ambil semua yang kalian mau. Saking takutnya dia ucapkan, bebas kalian ambil semuanya buat kalian. Apa kata kaum khawarij? Tidak. Kami akan membayar harganya. Karena lihat dicontohkan oleh beliau rahimahullah dalam bukunya itu untuk menunjukkan persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Yada'una ahlal awthan wa yaqtuluna ahlal islam. Yaqtuluna ahlal islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin tetapi membiarkan orang-orang kafir. Orang muslim dibantai habis. Kafir halal darahnya. Sedangkan orang-orang kafir mereka sok bijak. Kami nggak akan memakan tanpa membayar harganya. Kami akan bayar harganya. Berapa? Ini mereka gambaran khawarij yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran tetapi tidak masuk di hati mereka. Mereka membunuh kaum muslimin, menghalalkan darahnya. Dan mereka membiarkan orang-orang kafir. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat lainnya, masih diriwayatkan dalam sahih Muslim. Dan juga dalam sunnah oleh Ibn Abi Asim. Bahwasanya Rasulullah SAW menggambarkan tentang khawarij. Yakhruju qawmun min ummati Yaqra'un al-Qur'an laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai. Akan keluar nanti satu kaum yang tidaklah bacaan mereka terhadap bacaan bacaan kalian terhadap bacaan mereka tidak ada apa-apanya. Tidaklah bacaan kalian dibandingkan dengan bacaan mereka tidak ada apa-apanya. Wala salatukum ila salatihim bishay Demikian pula tidaklah salat kalian dibandingkan dengan salat mereka tidak ada apa-apanya. Wala siyamakum ila siyamihim bisyai. Demikian pula puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Laisa bisyai. Ada apa-apanya. Yaqra'una al-Quran. Yassabunahu annahu lahum. Wahuwa alaihim. Mereka membaca Al-Quran. Mereka mengira bahwa Al-Quran itu mendukung mereka. Padahal Al-Quran itu adalah sedang membantah mereka. Qanibidina azakumullah. Ini lebih menjelaskan apa yang sudah sebutkan dalam hadis yang pertama. Hadis yang pertama dikatakan yaqra'un al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya tidak masuk dalam hati. Apa maknanya? Apa maknanya membaca tapi tidak yakin? Atau maknanya membaca tapi tidak paham? Yang mana yang dimaksud? Dijelaskan di sini yaqra'un al-Qur'an Ternyata mereka nggak paham. Ya sabunahu annahu lahum. Dia mengira atau mereka mengira bahwa itu mendukung mereka. Wahuwa alaihim. Padahal Al-Quran sedang membatah mereka. La tujawizu salatuhum taraqiyahum. Tidaklah melewati salat mereka, tidak melewati kerongkongan mereka. Ini bacaan-bacaan salat yang dibaca pun tidak melewati kerongkongan mereka. Demikian pula dalam hadis lain yang juga dalam Bukhari dan Muslim. Kalau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sayakhruju qaumun fi akhir zaman di akhir zaman ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah akan keluar nanti satu kaum di akhir zaman ahdathul asnan yang masih muda-muda umurnya. Sufahaul ahlam dan dangkal pikirannya, dangkal ilmunya. Yaquluna min khairil bariyah, mereka mengucapkan ucapan yang paling baik dari ucapan orang yang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Membawa hadis-hadis, membawa ucapan Rasulullah SAW, padahal mereka dalam keadaan sufahaul ahlam. Khonibin a'azakumullah sudah berapa sifat-sifat khawarij digambarkan dalam hadis-hadis ini. Pertama mereka adalah membaca Al-Quran, membaca hadis tetapi tidak memahaminya. Kedua mereka membunuh kaum muslimin dengan menghalalkan darah mereka, mengkafirkan mereka dan membiarkan orang-orang kafir. Dan mereka sholatnya, puasanya mengalahkan puasa sahabat. Ibadahnya mengalahkan ibadah sahabat. Kalau bagus-bagusan bacaan mereka lebih bagus bacaannya. Lebih banyak bacaannya. Bahkan di antara mereka ada yang sampai ditangkap masih membaca Al-Quran. Sampai dihukum masih membaca Al-Quran. Sampai akan matinya masih membaca Al-Quran. Ini menjadi fitnah. Menjadi fitnah bagi sebagian kaum muslimin yang menilainya hanya dari amalan-amalan bahir. Masya Allah. Orang ini ibadahnya bagus, sholatnya bagus. Ada seorang ulama yang ketika kebetulan di masjid Salat sunnah di sebelahnya ada seorang yang sedang salat khusyuk banget. Dia ambil sendalnya, bangun meninggalkan orang itu dengan mengucapkan a'udzubillah min khusyu'in nifaq. A'udzubillah min khusyu'in nifaq. Sungguh aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan yang dibuat-buat. Ternyata yang dimaksud adalah orang ini adalah khawarij. Kenapa dikatakan khusyuan nifaq? Apakah ulama ini tahu hati orang? Bukan. Bukan bermana beliau tahu hati manusia, bukan. Tetapi orang ini mubtadi umbal khawarij. Dalam keadaan membunuh kaum muslimin, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Kemudian sholatnya sok khusyuk. Maka kata dia, kalau kamu khusyuk sholatnya, harusnya sholat kamu tanha anil fahsyai wal munkar. Harusnya sholat kamu meniadakan dan membantah atau menghalangi kamu dari fahsya wal munkar membunuh kaum muslimin munkar fuhsh. Semunkar-munkar perbuatan adalah membunuh kaum muslimin, menghalalkan darah mereka. Maka khusus tadi, apa faedahnya? Hati-hati. Hati-hati wahai orang awam. Karena kebanyakan orang awam yang begitu. Kalau antum harusnya enggak. Antum salafiyun ahli sunnah harusnya bisa menilai dari sisi manhaj. Jangan dari sisi khusyuknya solat, panjangnya, masya Allah ibadahnya. Itu bagus, tapi satu sisi. Sisi yang lebih penting dari itu adalah apakah dia dalam keadaan di atas sunnah Apakah dia seorang ahli sunnah, sunni, salafi? Atau dia dalam mubtadi umbal? Khariji, khawarij. Ciri berikutnya dari khawarij adalah mereka kebanyakan masih muda-muda umurnya. Dalam keadaan memiliki semangat tinggi tetapi sufahaul ahlam. Semangat tinggi ilmu dangkal. Ini yang sering mereka terjerumus dalam pemikiran khawarij. Poin berikutnya diriwayatkan dari Abu Ghalib rahimahullah. Kata beliau, "Kuntu 'inda Abi Umamah." Aku pernah bersama Abi Umamah Radiyallahu taala anhu. Faqala lahu rajulun Tiba-tiba ada seorang yang berkata kepadanya, "Ara'aita Allah huwallazi anzala 'alaikal kitab ila akhirih. Ada yang bertanya, bagaimana pendapat tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, huwallazi anzala 'alaikal kitab. Sesungguhnya dialah Allah yang menurunkan kepada kamu kitab. Sampai pada kalimat Fa'amal ladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Ini ayat tentang masalah ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamah. Bahwa oh, di antara ayat-ayat itu ada yang muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabiha. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Bahwa dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang maknanya jelas gamblang, ada yang makna-maknanya samar-samar. Bukan maknanya samar tidak jelas, dia jelas tetapi memiliki makna lain. Jelas dia, tapi memiliki, memiliki makna-makna lain ihtimalat. Maka mereka orang yang di hatinya ada penyakit bermain di ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Mereka menarik-nariknya kepada makna-makna yang mereka mau. Dan mereka tidak bisa bermain pada ayat muhkamat. Maka untuk membantah mereka tinggal dikaitkan dengan ayat muhkamat. Mereka nggak bisa bicara apa-apa. Ditanyakan kepada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, "Man haula? Siapa yang dimaksud dalam ayat ini?" Yang katanya fi qulubihim zaik dalam hatinya ada zaik, ada kebengkokan. Yang katanya mencari-cari ayat mutasyabihat. Ibtiqa al-fitnah wa ibtiqa ta'wilih. Untuk cari fitnah dan cari tawilnya. Siapa mereka itu? Qala humul khawarij. Dijawab, mereka adalah khawarij. Disebutkan khawarij oleh beliau oleh Abu Umamah tentang mereka-mereka yang mengambil ayat mutasyabihat untuk cari fitnah dan cari tawilnya. Karena mereka itulah orang-orang yang benar-benar persis seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang kafir nggak akan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau orang mukmin akan memakai ayat Al-Qur'an dengan makna yang dimaukan oleh Allah. Tetapi siapa yang memakai ayat Al-Qur'an tetapi maknanya bukan yang dimaukan oleh Allah. Ditarik-tarik, ditakwil-takwilkan kepada apa yang mereka mau dan itu mereka lakukan pada ayat-ayat yang sifatnya Mutasyabihat. mutasyabihah. Khawarij dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa seluruh ahlul bid'ah adalah khawarij. Sebagaimana nukil dalam kitab Usul I'tiqad Sunnah wal Jamaah. Semua ahlul bid'ah adalah khawarij. Lianahum kharaju anis sunnah. Karena mereka keluar dari sunnah. Qala Inna Bani Israel iftaraqat ala wa 71 firqah Kulluha finnar. Kemudian berkata Abu Umamah, bahwasanya Bani Israel berpecah menjadi 71 golongan. Semuanya dalam neraka. Wa inna hadhil ummah tazidu alaiha firqah. Sedangkan umat ini lebih dari mereka satu firqah. Wahia fil jannah. Dan itu adalah di surga. Fadhalika qawlullahi ta'ala yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari ketika putih wajah-wajah dan hitam wajah-wajah yang lain. Sampai pada kalimat hum fiha khalidun. Fakultu dikatakan oleh Abu Ghalib, aku katakan kepadanya. Manhum, siapa yang dimaksud? Faqala al-khawarij Khawarij mereka lah yang akan hitam wajah-wajah mereka. Fakultu asami'ta dhalika min Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah engkau mendengarkan yang demikian dari Rasulullah SAW? Faqala sami'tuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya, aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qanibrin riwayat-riwayat dari Abu Umamah tentang Khawarij ada beberapa lafat-lafat, ada yang ringkas, ada yang panjang. Yang semuanya menggambarkan bahwa ayat tersebut tentang khawarij diantaranya dan yang sejenis khawarij dari ahlul bid'ah. Dalam riwayat lain Abu Umamah menyatakan Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali Sampai beliau menyatakan bukan tujuh kali Artinya berkali-kali mendengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutiara berikutnya. Qala Muhammad ibn Husain al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Syariah halaman 38. Berkata Imam Al-Ajurri, "La yanbaghi liman ra'a ijtihad khariji قد خرج على إمام عادلا كان الإمام أو جائرا أم جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة wala bidawami siyamihi wala bihusni alfadhihi fil ilmi idza kana madhhabuhu madhhab al khawarij kata Imam Al-Ajuri rahimahullah tidak sepantasnya bagi seorang yang melihat ijtihadnya, kesungguh-sungguhannya, seorang khawarij yang telah keluar melawan imam, apakah imam itu adil ataupun jair ataupun zalim? Kemudian dia keluar melawannya, mengumpulkan jamaah dan menghunuskan pedang-pedang mereka. Wastahalla qitalul muslimin dan menganggap halal memerangi kaum muslimin. Maka kata beliau, falayan bagi tidak sepantasnya untuk tertipu dengan bacaan Qur'annya tidak pula dengan panjangnya dia berdiri ketika salat. Dan tidak pula dengan terus-menerusnya dia salat puasa. Wala bihusni al dan jangan pula tertipu dengan bagusnya lafat-lafat dia ketika berbicara ilmu. Idza kana madhabuhu madhab al-khawarij. Kalau madhabnya dalam madhab al-khawarij. Ikhwan ibn azakumullah. Justru ucapan Imam al Juri adalah jangan tertipu dengan bagusnya sholat mereka. Jangan tertipu dengan panjangnya sholat mereka atau khusyuknya atau puasanya yang terus-menerus. Jangan tertipu dengan itu. Lihat, bedakan dengan orang-orang yang berkata, mereka memang khawarij, tapi lihat sholatnya. Mereka bagus. Mereka punya kelebihan dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, dalam masalah kesungguh-sungguhannya ketika mereka berbicara ilmu dan seterusnya. terbalik. Harusnya justru dia memperingatkan kaum muslimin dengan kalimat seperti Imam al ajuri dan para ulama yang lainnya. Bahwasanya kalau madhabnya khawarij, hati-hati. Jangan tertipu dengan ibadahnya, puasanya, sholatnya. Karena Rasulullah SAW sudah mengkhabarkan ciri-ciri mereka, memang di sisi itunya mereka hebat. Salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, keraahnya juga mengalahkan keraah kalian dan yang disebut kalian adalah para sahabat. Bayangkan, para sahabat kalah salatnya. Maka madhab ahli sunnah melihat seorang mubtadi bal kalaupun punya sedikit kebaikan justru mereka akan berkat hati-hati jangan tertipu dengan kebaikannya begitu ini bedanya ahli sunnah dengan sururiyah. Bedanya ahli sunnah dengan sururiyah. Kalau sururiyah selalu memuji dan mengangkat kelebihannya. Tapi mereka punya kebaikan. Tapi mereka punya kelebihan. Tapi mereka punya keunggulan dalam hal ini. Lihat salafiyin. Mulai digeser salafiyin. Lihat ahli sunnah. Mereka dalam masalah ini kurang, dalam masalah itu kurang. Tapi mereka kalau terbalik. Harusnya dia menyatakan dengan kehati-hatian. Awas, jangan sampai tertipu. Dengan bacaan salat mereka atau dengan salat mereka, ibadah mereka, puasa mereka. Kalau madhabnya madhab khawarij. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan. Al-Qa'ad. Al-Qa'ad itu Al-Qa'adat. Salah satu dari aliran-aliran khawarij. Maka beliau menyatakan Al-Qa'ad. Khawarij كانوا لا يرون بالحرب بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويصينون بجابا ابن حجر رحمه الله على سقلان bahwa Al-Qa'adat mereka khawarij walaupun mereka tidak berpendapat dan nggak ikut untuk berperang, untuk memberontak, nggak perang mereka, nggak memberontak mereka. Tetapi yunkiruna ala umara'il jauh hasbat taqah. Tetapi mereka mengingkari penguasa yang zalim dengan semampu mereka. Wa yad'u ila ra'ihim dan mereka mengajak kepada pendapat mereka. Tetapi mereka yuzayyinun ma'adzalikal khuruj tapi mereka menganggap bagus, menganggap baik, memberontak kepada penguasa. Nahu dan menganggapnya itu muhsin, menganggapnya bagus. Yuzayin wa yuhsin. Pelajaran apa lagi yang kita ambil dari Ibn Hajar, Masya Allah. Satu lagi pelajaran penting. Madhab Ahlus Sunnah. Artinya kalaupun dia tidak khuruj, tidak berperang. Tapi kalau fikrahnya dia setuju, cukup. Jangan mengatakan ini khawarij baik. Karena nggak memberontak, nggak membunuh kaum muslimin. Ini khawarij baik, itu khawarij jahat. Khawarij, khawarij. Huwa, huwa, oh, iya, iya. Kata Ibn Hajar, Al-Qa'adat itu salah satu aliran dari khawarij Al-Qa'adat. Disebut Qa'adat karena Qa'ad, duduk dia nggak ikut perang nggak ikut mengangkat senjata, nggak ikut menumpahkan darah. Tetapi pemikirannya sama, mereka kufar katanya. Sama menyatakan mereka halal darahnya. Dan kalau bicara tentang orang-orang yang memberontak, ya mereka bagus. Saya tidak mampu seperti mereka. Atau saya belum siap seperti mereka. Dan mereka bagus. Artinya yang namanya madhab al-khawarij adalah satu fikrah, satu pemikiran sesat yang ada pada kepala seseorang. Apakah sudah menumpahkan darah ataupun belum? Itu adalah perkara lain. Kadang-kadang berkait dengan kemampuan, kadang-kadang berkait dengan e, keadaan. Kalau keadaannya mungkin di Indonesia susah cari senjata, mungkin masih kalimat saja kafir halal darahnya, kafir halal darahnya, kafir halal darahnya. Tapi kalau di negeri lain seperti di Yaman, maka mereka sudah melakukannya, sudah membunuh, sudah memberontak, sudah berbuat sekian masalah di sana. Ya. muslim yang saya hormati. Sehingga yang jadi masalah adalah pemikiran tekfir, khawarij yang ada padanya, dan pemikiran menghalalkan darah orang-orang yang berbuat dosa atau berbuat zalim, khususnya para penguasa. Waqala aydan, masih Ibn Hajar. Dan beliau juga berkata, sebagaimana nukil dalam hadis sari, Al-Qa'adiyah alladzina yuzayyinuna al-khuruj 'ala al-a'immah wa la yubashiruna dhalik al-qa'diyah adalah mereka-mereka yang membaguskan atau menganggap bagus pemberontakan, menganggap baik pemberontakan terhadap para penguasa. Wala yubashiruna dhalik tetapi tidak langsung mereka lakukan. Yang melakukan orang lain. Tapi dia menyatakan itu bagus. Qanibillah azakumullah tiyati kalimat yang menunjukkan kalau dia setuju dan menyatakan itu bagus dan menyatakan bahwa itu apalah adalah hak maka itulah yang dikatakan dengan qadiyah. berkata Muhammad bin Husain al-Ajurri rahimahullah kata beliau Imam al-Ajurri lam yakhtalif al-ulama qadiman wa hadithan al-khawarij qawmu su'in." وصاه لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة Kata beliau, kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, tidak berselisih para ulama. Alias sepakat. Kalau gak berselisih berarti sepakat. Sepakat para ulama qadiman wa haditha, dulu dan sekarang. Bahwa khawarij adalah kaum musuhin usah. Bahwa khawarij adalah kaum yang jelek, usah lillah, bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Wa insamu wasallu wajtahadu fil ibadah. Walaupun mereka salat, mereka puasa, dan mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wal khawarij, dan khawarij kata beliau selanjutnya, humus syurrah al-anjasul arjas. Kaum khawarij adalah kaum yang jelek Al-anjasul arjas. Najis rijis. Kotor najis. Wa man kana ala madhabihi min sairil khawarij. Dan barang siapa yang di atas madhab mereka. Dari seluruh khawarij. Yatawarathuna hadal madhab qadiman wa haditha. Mereka saling mewarisi madhab ini dulu maupun sekarang. ويخرجون على الأئمة ويستحلون قتل المسلمين mereka memberontak kepada para penguasa dan mereka menghalalkan untuk memerangi kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin keras ya Imam Ajurri bukan Imam Ajurri apa kata beliau lam yakhtalif al ulama'u enggak berselisih para ulama sepakat mereka Bencinya kepada khawarij, kerasa terhadap khawarij. Wallah, ini yang dikatakan oleh beberapa masyayikh termasuk Syekh Rabi. Kenapa sururiyah itu adalah ahlul bid'ah wa dalalah? Kan cuma masalah itu saja. Jangan bilang cuma. Mereka mengangkat kaum khawarij dan dipuji mereka. Apa itu cuma? Padahal sepakat para ulama menyatakan tentang mereka khawarij anjasul arjas dan mereka adalah seorang yang atau kaum yang ma'ufa lillah ahli maksiat kaum musuh mereka adalah kaum yang jelek. Kenapa kok para ulama sepakat, sepakat dengan keras terhadap khawarij? Karena ya karena Rasulullah pun menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang keras. Siapa yang menyatakan mereka kilabun nar, anjing-anjing neraka? Rasulullah SAW. Ya. Siapa yang menyatakan mereka dengan julukan syarrul qatla tahta ajimis sama sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit ya. Rasulullah SAW Siapa yang menyatakan khairukum man qatalu sebaik-baik kalian adalah yang dibantai oleh mereka atau yang dibunuh oleh mereka sebaik-baik kalian riwayat riwayat hadis hadis dan Rasulullah SAW menyebut tentang mereka dengan sangat jeleknya. Tetapi kok ada seorang yang ngaku ahlu sunnah atau sekelompok yang ngaku ahlu sunnah mengangkat ngangkat mereka. Kita ambil dari khawarij semangat berjuangnya. Kita ambil dari mereka. Khawarij punya kelebihan walaupun mereka dalam hal ini salah. Tapi dalam hal lain mereka punya kelebihan. ashir. Orang yang berkata seperti itu adalah pendusta lagi jahat. Kedab, ashir pendusta dan jahat. Harusnya ucapannya bukan begitu seperti Imam al Juri dan seperti Al-Asqalani atau seperti beliau-beliau yang menyatakan ijtima ulama. kalau ulama sepakat para ulama bahwa mereka adalah kaum musuh, mereka adalah kaum yang jelek. Maka kebaikannya hati-hati. Hati-hati jangan tertipu dengan kelebihannya. Ikhwan bin kaum muslimin yang saya hormati. Dinukil dalam di awal-awal kitab Syariah Imam Al-Jurri. Dan juga dinukil dalam kitab lainnya dari Imam Al-Muhaddis Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau berkata, "Al-khuruj la yajuzu itlaqan lidzalik." نحن نرى هؤلاء الخارجين أو الداعين إلى الخروج. Kata Syekh rahimahullah, bahwasanya al-khuruj memberontak menghalalkan darah penguasa yang muslim la yajuzu itlaqan tidak boleh secara mutlak oleh karena itu kami berpendapat haulail kharijin mereka adalah kharijin au da'ina ilal khuruj mereka adalah kaum khawarij yang mengajak kepada pemberontakan Asyahid min kalam Syekh Al-Albani rahimahullah, "Annahu ja'ala ad-da'i al-khuruj wal kharij sawa." Perhatikan ucapan beliau. Beliau menyamakan antara orang yang memberontak dan orang yang mengajak untuk memberontak. ini khawarij dengan qaadiyah. Kata Syekh Al-Albani dengan kalimat kharijin awid da'ina ilal khuruj. Kharijin, khawarij, awid da'ina ilal khuruj. Atau da'i yang mengajak pada khuruj. Biasanya da'inya nggak ikut khuruj. Bahkan dituntun-tuntun sana sini udah tua, udah putih semua jenggotnya. Hah? Ya, dia nggak ikut perang, nggak ikut masang bom, nggak. Cuma kalimat saja. Waman lam yakumi ma'azallah faulaikahul kafirun. Kafir berarti halal darahnya. Halal berarti ya tahu sendiri. Selesai. Turun pulang ke rumahnya tidur. Bukan kok adiah. Hah? Naumiyah. Taib. Hatta walaupun dia tidur, tetap dia disebut khawarij. Walaupun nggak ikut perang. Kenapa? Da'i ilal khuruj. Mengajak pada khuruj. Kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus melawan. Habis itu dia tidur. Sama saja. Al-qa'id atau naim. Kalau dia sudah mengajak dan menggerakkan manusia untuk khuruj. Maka dia khawarij. Qala al-allamah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Bal al-ajab Anahu wujjiha ta'an ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qila lahu i'dil. Yang aneh, sungguh mengherankan adalah diarahkan cercaan, tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dikatakan kepada beliau oleh salatu wassalam, i'dil, berbuat adillah. Wa qila lahu hadhihi qismatu ma urida biha wajhullah. Dan orang itu berkata, sungguh pembagian ghanimah ini bukan pembagian yang Allah turunkan dari min fawqi sab'i samawat. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun bersabda tentang orang ini ini kisah tentang seorang yang ketika Rasulullah SAW membagian pembahasan perang setelah perang Hunain, pembahasan perang yang banyak dibagikan pada orang-orang tertentu saja yang mu'allafati kulubuhum, yang sedang dijinakkan hatinya. Tiba-tiba ada seorang yang melalakan matanya, keluar otot lehernya, memerah mukanya dengan marah kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, Ya Muhammad, i'din. Berbuat adil engkau. Sungguh engkau tidak membagi dengan pembagian yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Engkau tidak membagi dengan pembagian dari Allah, dari tujuh lapis langit. Khonafidina'azakumullah kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Al-ajab, sungguh ini sangat mengherankan. Nabi saja dikritik. Dituduh tidak adil. Apalagi para khulafa Rashidun. Apalagi para khulafa Umawiyin. Apalagi para umar, umara dari Abbasin. Apalagi, apalagi, apalagi presiden kita sekarang. Di bawah, wah, wah, wah. Lebih-lebih lagi tentunya. Mereka lebih lancang, lebih berani, dan lebih enteng mengkafirkannya. Selanjutnya kata Syekh, Makarullah sallam berkata, Ya min di hadar rajul. Keluar dari punggung orang ini. Padahal sahabat sudah jengkel. Ya Rasulullah, biar aku bunuh orang ini. Ya ini aku biarkan aku bunuh dia. Kata Rasulullah SAW, jangan. Jangan. Nanti dikira Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Katanya Salman Audah. Dibiarkan dia hurran taliqa. Dibiarkan orang tadi bebas merdeka. Apa, apakah betul bebas merdeka? Aku ditahdir? Bahasa dia sungguh bahasa yang bersayap mengerikan. Kata dia dulu Rasulullah SAW dikritik pedas oleh seseorang. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan biarkan dia. Dibebaskan orang tadi. Horan taliqa. Bebas merdeka. Tetapi sekarang kita berkritik sedikit ditangkap. Kritik sedikit ditangkap. Apakah aneh hanya dalam ucapan ini? Ya. Pertama, mendudukkan dirinya seperti Dul Khuwaisirah yang tadi. Iya kan berarti? Dul Khuwaisirah kritik dibebaskan. Aku kritik kok tidak boleh. Kok mau-maunya dia sejagarkan dirinya dengan Dul Khuwaisirah. Satu itu. Yang kedua, apakah Rasulullah SAW membebaskan dia dengan hurun taliqa seperti gaya bahasa dia? Bebas merdeka? La wallah, tidak demi Allah. Kata Syahrabi membantah beliau. Membantah sama Naudah tidak. Rasulullah SAW tidak membiarkannya horon taliqa. Rasulullah SAW membiarkannya tidak membunuh, tetapi memperingatkan para sahabat hati-hati dari dia. Dan orang sejenis dia. Bukan hanya memperingatkan dia atau dari dia, tapi dari orang yang sejenis dia. Dan digambarkan nanti yang model-model seperti dia. Ini ikhwan ibn apa itu bebas merdeka? La wallah. Ini sururiyah. Hati-hati. Jangan anggap enteng masalah sururiyah. Qul inna a'azakumullah. Qala maka Rasulullah SAW menyatakan ya khruju min ihada akan keluar dari sini dari punggungnya orang ini. Hadar rajul dari punggungnya orang ini min man yakhir ahadukum salatahu inda salati. Orang-orang yang salatnya mengalahkan salat kalian. Wa hadha akbaru dalilin ala anna al-khuruj ala al-imam yakunu bisayf wa yakunu bil qawli wal kalam. Syekh Uthaymin rahimahullah punya istimbat yang sangat bagus. Dan ketika bicara-bicara tentang masalah-masalah seperti ini, kebetulan kasus Salman Audah di sana, saya ada di sana. Artinya ucapan-ucapan Syekh untuk menasehati, mem membuat kita sabar dan sebagainya, itu dalam keadaan saya mendengar sendiri di sana. Kalau rahimahullah, beliau menyatakan bahwasanya ini dalil wa akbaru dalil, sebesar-besar dalil bahwasanya yang namanya khuruj Pemberontakan tidak hanya dengan pedang. Tetapi bisa pula terjadi bil qawli wal kalami. Di mana baru dalilnya? Sebesar-besar dalil. Dulu Khawarizrah tadi. Apakah dia sudah mengangkat pedang? Melawan Rasulullah SAW? Belum. Apakah dia sudah memberontak? Belum. Baru menyatakannya Muhammad I'zil. Tetapi Rasulullah SAW sudah menyamakannya. Dengan kaumun yang akan keluar di belakang hari nanti. Yang salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Yakhruj minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awzan. Digambarkan betapa jeleknya mereka. Ini khonibdin azakullah dalam keadaan orang tadi belum mengangkat pedang. Hadza akbaru dalil. Ini fakihnya beliau rahimahullah. Ini sebesar-besar dalil bahwa khuruj alal hukam tidak mesti dengan pedang. Walaupun hanya dengan ucapan. Sudah cukup sebagai khuruj alal hukam. Famuraduhum makin dimaukan. Dikatakan Hilal Syekh rahimahullah. yakni hadza ma akhadha sayf. Yani orang ini tidak mengangkat pedang. Ala Rasul terhadap Rasul. lakinnahu ankara alai Hanya mengingkarinya. Wa man yujad fi ba'd kutub ahli sunnah min anna al-khuruj alal imam al khuruj alaihi bis sayf fa muraduhum al khuruj nihail akbar ada pun ucapan para ulama yang menyatakan bahwa pemberontakan itu adalah pemberontakan dengan pedang itu adalah menggambarkan apa yang dimaukan oleh mereka adalah gambaran pemberontakan yang paling tingginya pemberontak bisa dengan ini, bisa dengan ini, bisa dengan ini sampai yang paling tingginya adalah melawan dengan pedang-pedang mereka memerangi penguasa. ya al-murad Bidzalikal khurujun nihai al-akbar yang dimaukan oleh mereka para ulama adalah pemberontakan atau puncaknya pemberontakan. Kalau bukan itu, yang kecil pun baru menyatakan mereka begini, mereka begitu itu sudah cukup sebagai khuruj. Kama dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zina yakunu bil Sebagaimana Rasulullah SAW memberitakan tentang zina, zina bisa dengan mata, bisa dengan telinga, bisa dengan tangan. Yakunur birrajul, lakin zinal a'zam, tetapi zina yang paling besar adalah zina yang hakikiyah, yang benar-benar tiba masuk sumurnya, wa huwa zinal farj, yaitu zina dengan farjinya. Tetapi pembukaan-pembukaannya disebut zina atau bukan? Disebut zina. Saling memandangnya, saling berpegangannya, saling berciumannya, semuanya zina. Tetapi zina al-akbar adalah zina dengan farjinya. Demikian pula khuruj. Kamu mencaci maki was depan umum sehingga jatuh kehormatannya, sehingga jatuh wibawanya, itu khuruj. Menjatuhkan penguasa, mengucapkan kalimat, mengajak, membuat semangat orang-orang untuk memusuhi penguasa. Ini semuanya khuruj. Tetapi a'zama khuruj yang paling besarnya, yang paling hakikinya adalah melawannya dengan pedang. Dan itu hasil dari mukaddimah-mukaddimah tadi. Hasil dari mukaddimah-mukaddimah sebelumnya. Fahadil ibarah min ba'dil ulama. Ini adalah ungkapan dari beberapa ulama. Hada huwa muraduhum. Dan ini yang dimaukan oleh mereka. Jadi walaupun khuruj dikatakan oleh sebagian ulama adalah melawan dengan pedang. Huruj adalah melawan dengan pedang dengan senjata. Huruj adalah menghalalkan anak mereka dan melawan. Iya, itu benar. Tapi itu akbarnya atau puncaknya. Sebelumnya ada mukaddimah-mukaddimah. Yang itu pun sudah dikatakan huruj. Yaitu mencaci maki penguasa, menjatuhkan kewibawaan penguasa, meresahkan masyarakat dan membuat masyarakat untuk benci kepada penguasa. Wa nahnu na'lam 'ala al-'ilm al-yaqin bi muqtada tabi'at al-hal. Annahu la yumkin khuruj bis-sayf illa wa qad sabaqahu khuruj bil-lisan wal-qawl. Dan kita tahu dengan ilmu yakin, dengan ilmu yang sangat yakin bahwa tabiat keadaan, ini kebiasaan yang terjadi pada manusia. La yumkin khuruj bisayf, nggak mungkin ada terjadi pemberontakan dengan pedang Illa waqad sabaqahu khuruj bil lisan. Kecuali kalau didahului khuruj bil lisan. Apakah tiba-tiba rakyat marah? Mengangkat senjata terus perang tanpa ada mukaddimah? Tidak mungkin. Itu sudah tabiatul hal. Sudah lumrah keadaan masyarakat begitu. Ada yang memicu dulu, baru kemudian terjadilah pemberontakan. Maka kata beliau, tabiatul hal la yumkin khuruj bis nggak mungkin terjadi pemberontakan dengan senjata illa waqad sabakahu khuruj bil lisani wal qawul. kecuali setelah didahului pemberontakan dengan lisan dan dengan ucapan pengajian daurah 10 hari isinya adalah menerangkan album kenangan ini terjadi dulu di Jogja zamannya Abu Nida CS dulu salah satu dari sini dari Jakarta sini ngisi kajian. Isinya album, betul-betul buka album, ini foto. Soeharto ketika begini, ketika begitu. Di foto Soeharto ketika begini. Isinya dari awal sampai akhir seperti itu. Keluar rasanya pengen perang sekarang juga. Tinggal kasih senjata berangkat. Apakah yang berbuat mengangkat senjata yang dikatakan Khawarij, terus gurunya tadi yang mengajarkan, yang membacakan album kenangan tadi, apakah tadi dikatakan Khawarij? hormati. Apa yang terjadi pada Dhul Khuaisirah? Sampai para sahabat semuanya geram ingin membunuhnya. Menyatakan dengan kurang ajar kepada Rasulullah SAW. I'dil. Menjatuhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam atau menjatuhkan kedudukan beliau Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. An-nasu an yakhudhu suyufahum al imam biduni syai'in yuthiruhum. Manusia nggak akan mungkin mengambil pedang-pedang mereka memerangi seorang imam tanpa adanya orang yang menggerakkan mereka. La budda an yakuna hunaka syai'un yuthiruhum wa al kalam. Mesti ada sesuatu yang menggerakkan mereka, yaitu ucapan-ucapan. Fayakunul khuruj alal a'immah bil kalami khurujan haqiqah dallat alaihi sunnah wadat alaihi waqi' Maka khuruj pemberontakan terhadap para penguasa dengan ucapan-ucapan, penentangan-penentangan terhadap penguasa dengan ucapan-ucapan merupakan pemberontakan terang-terangan hakikatan sebenar-benarnya khuruj. dallat alaihi sunnah wa dalla alaihi waqi' Demikian ditunjukkan dalam sunnah dan demikian pula ditunjukkan pada kenyataannya. Bahwa khuruj mesti didahului dengan khuruj bil kalam. Pemberontakan dengan pedang mesti didahului dengan pemberontakan dengan senjata atau pemberontakan dengan ucapan. Maka yang hakiki adalah ini, ini pembuktiannya. Apakah hobi safe atau tidak? kalau tidak berbuat atau belum berbuat, jangan dianggap aman. Ini juga catatan buat para polisi kalau dia belum berbuat, jangan dianggap aman kalau fikrahnya fikrah khawarij. Mungkin belum punya senjatanya. Mungkin belum cukup orangnya. Mungkin dia masih menunggu waktu yang tepat. Kalau pemikirannya khawarij. Maka yang penting itu pemikirannya harus diberantas. Kalau sudah terjadi, tangkap. Terjadi, tangkap. Sudah terjadi. Tetapi kalau belum terjadi, sudah di stop tidak boleh dibaca buku ini. Ini buku akan menjadikan seorang jadi khawarij. Jangan baca buku-bukunya Hizbiyin Khawarij. Jangan bacanya buku-buku Said Kutub. Jangan baca buku-bukunya Fulan mau Fulan. Ini menunjukkan penanggulangan pertama. Sehingga selamat kaum muslimin. Tapi kalau sudah ada korban, ya ketangkap sih ketangkap. Tapi sudah ada korban. Gak bisa dihidupkan kembali korbannya. Kalau rahimahullah. Amma sunnatu fa'araftumuha. Adapun sunnah kalian sudah tahu tadi. Yaitu hadis ketika seorang mengatakan i'dil Rasul menyatakan bahwa mereka atau dia adalah calon atau bibit khawarij. Wa ammal waqi' adapun pada kenyataan fa innana na'lam 'almal ilmal yaqin anna al-khuruj bi sayfar'un an khuruj bil lisan wal qaul. Adapun pada al-waqi' pada kenyataan kita tahu dengan ilmal yaqin dengan siyakin yakinnya bahwa pemberontakan dengan pedang itu cabang dari pemberontakan dengan lisan dan ucapan. Lianna an-nasa lan yakhruju 'ala al-imam bi syai'in bas mujarrad. Tidak mungkin manusia khuruj 'ala al-imam bas mujarrad hanya itu tanpa ada pembukaan, pembukaan tanpa ada mukadimah dari ucapan, tidak mungkin. Imshi khudz safe Berangkat, ambil pedang. Mungkin apa enggak mungkin? Tidak mungkin. Loh, untuk apa? Udah pokoknya berangkat, ambil pedang. Imshi, khudh saif. labu budda an yakuna hunaka tawti'ah wa tamhid. Pasti, mesti orang itu akan memberikan mukaddimah, tawti'ah, pijakan atau tamhid sebagai dasarnya. Mereka itu begini, begini, kafir, halal darahnya, maka ambil pedangmu. Kan begitu. Khonabidina azakumullah. Qala la budda an yakuna hunaka tawti'ah wa tamhid. Qadah fil a'immah wa sitt wasitr lima hasinihim. Bagaimana caranya biasanya? Pijakan untuk bisa mengangkat pedang. Mereka akan membongkar aib-aib penguasa dan menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Tidak ada kebaikan sama sekali. Bicara yang ini ada kebaikannya, itu ada kebaikannya. Pemerintah tidak ada kebaikannya. Padahal dia jalan enak, jalan tol dari ujung ke ujung. Nggak ngerasa kalau itu adalah jasanya penguasa. Sama sekali. Seperti perempuan. Inak lam ta'mal khairan kop Kata perempuan pada suaminya. Iya kan? Engkau gak pernah berbuat baik padaku sekalipun. Nabi SAW menggambarkan yang seperti ini pada perempuan. Kalian katanya laki-laki pemberani. Tapi ucapannya kayak perempuan. Tidak pernah dia mengerti tentang kebaikan seseorang. Giliran orang-orang yang sesat mereka sebutkan kebaikannya. Mereka punya kelebihan ini, punya kelebihan itu. Humma tamtali qulub ghaidan wa haqdan. Wa haqdan. Ketika sudah digambarkan kejelekan-kejelekannya semuanya, Wasitir lima hasinihim dan ditutup kebaikan-kebaikannya, kebaikan penguasa, baru kemudian penuhlah hati dengan kemurkaan, kemarahan, wahad dan dengan kedengkian, kejengkelan. Wahina idin yahsulul bala. Ketika itu sangat mudah terjadi bala bencana. Bahkan gak ada pedang pun mereka bisa bakar-bakar rumah. Bisa menjarah-jarah toko segala macam. Qanibin na'azakullah demikian ucapan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Diambil dari fatwa al-ulama al-akabir. Mutiara berikutnya dari Al-Hasan. Al-Basri rahimahullah. Inda al khawarij. Al-Hasan al-Basri pernah disebutkan kepadanya tentang khawarij. Apa kata beliau? hayara sukara laisu yahudan wala nasara wala majusan fayu'dharun Lihat untuk penunjukan kebenaran ucapan Imam al ajuri tadi bahwa para ulama sepakat menganggap Khawarij kaum musuh, kaum yang jelek, Khabis. Kata Al-Hasan Al-Basri, mereka kaum Khawarij adalah hayara sukara. Hayara itu orang-orang bingung, Sedangkan sukara orang-orang mabuk. Mereka tuh orang-orang mabuk, orang-orang bingung. Laisu Yahudan wala Nasara. Mereka bukan Yahudi, bukan Nasara. Bukan pula Majus. <laughs> Fayu'darun. Yang bisa kita maklumi. Yahudi benci muslimin, wajar. Nasrani membantai muslimin, wajar. Orang-orang kafir Yahud, Nasara atau Majusi memerangi kaum muslimin itu maklum Paham kita karena mereka kafir, kita mukmin. Tetapi kata beliau, ini orang bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan pula Majusi. Tetapi memerangi muslimin, membantai muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Hayara sukara. Mereka orang yang mabuk, orang yang bingung. Mabuk itu setengah gila. Supaya kalian tahu. Berpikirnya tidak dengan pikiran yang jernih. Mabuk itu gak sadar. Apa yang dilakukannya? Sehingga ketika ditangkap menyesal. Saya menyesal. Saya begini, saya begitu. Demikian kata Al Hasan Al Basri sebagaimana nukil pula oleh Imam Al dalam Asyariah. syariah Ucapan berikutnya dari Al-Ma'la Ibn Ziyad rahimahullah. Qila lil Hasan, dikatakan kepada Al Hasan, ini Al Hasan Al Basri. Ya Aba Sa'id, kharaja kharijiyun bil Khuraibah. Mahallah indal Basrah. فقال المسكين المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه Ketika Al-Hasan Basri diceritakan munculnya seorang khawarij. Kharaja kharijiyun. Keluar seorang khawarij di dalam Khuraibah. Satu tempat di daerah Basrah. Apa kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah? Miskin. Kasihan mereka. Kasihan mereka. Ra'a munkaran fa'ankarahu. Dia melihat kemunkaran kemudian mengingkarinya. Fawaqa'a fima huwa ankar minhu. Ternyata dia terjerumus ke dalam sesuatu yang lebih munkar daripada kemunkaran yang pertama. Miskin. Miskin. Kasihan mereka. Ini khonifdin azakumullah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nurutaymin rahimahullah. Bahwasanya kita melihat ahlul bid'ah ahlul balal itu dari dua sisi. Dari sisi pandangan manhaj mereka kita benci. Dari sisi pandangan syariah kita benci pada mereka, benci pada ahlu balal. Tetapi kita memandang dari sisi lain. Sisi qada'ul qadar. Kita takdirkan mukmin, mereka takdirkan sesat. Kasihan. Dari sini kita kasihan. Dari sini kita benci. benci kepada kesesatan mereka, kekufuran mereka, penyimpangan mereka. Dan kita dalam keadaan kasihan kepada mereka. Allahumma hadihim. Ya Allah berilah hidayah pada mereka. Tempatkan pada tempatnya. Tempatkan pada tempatnya artinya ketika kita berbicara kepada kaum muslimin, kita bicarakan tentang bahaya mereka. Peringatan terhadap mereka, hati-hati, tahzir dari mereka. Tetapi di kesendirian kalian, ya, di kesendirian kita di malam hari ketika kita salat doakan. Allah ahdihim ya Rabb. Berikan hidayah pada mereka, kasihan mereka. Kalau lihat dari sisi ini kita marah. Kenapa sunnah ditarik-tarik oleh mereka? Kenapa ayat ditakwil-takwilkan kepada makna-makna yang batil? Jengkel kita, marah kita. Tapi di sisi, sisi lain, kasihan. Jadi jangan kita salah paham dengan air matanya, Abu Umama Al-Bahili rahimahullah. Jangan salah paham. Ketika dia melihat kepala-kepala di tangga masjid Dijajarkan kepala-kepala khawarij dia menangis. Ketika ditanya oleh Abu Ghalib, kenapa engkau menangis melihat mereka? Kamu takra Al-Quran, membaca Al-Quran? Iya. Apakah kau membaca ayat Allah SWT? di anzala, dialah yang merunkan uh, Al-Quran minhu ayat muhkamat wa hunna umul kitab ila akhirih. Iya, iya. Itu mereka. Syarul qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Ya, menangis dia. Tetapi kalimatnya tetap tahdir. Ini sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Maka ditanya lagi oleh Abu Ghalib. Rahimahullah. Tapi kenapa engkau menangis? Ya, Aku menangis. Ya, karena sedih. Bagaimana syaitan bisa menyeret mereka dari ajaran keislaman sampai menjadi seperti ini. Sedih melihat bagaimana nasib mereka yang tadinya mereka di atas Islam ternyata diseret, diseret, diseret sampai sesat jauh. Maka ternyata makna air mata beliau bukan berarti tidak mentahdir. Bukan berarti tidak memperingatkan bahaya khawarij. Qalat Penyusun Jamal bin Farihan al-Harithi, jazakallahu khaira Kala ma asbaha laylah lailah bil barihah. Kata beliau sungguh betapa miripnya malam ini dengan malam kemarin. Dan ini mengomentari ucapan Al-Hasan Al-Basri tadi. Miskin, kasihan mereka. Orang melihat kemunkaran kemudian mengingkarinya. Ternyata waqa'a fi huwa ankar minhu, ternyata terjerumus ke dalam sesuatu yang lebih munkar dari awalnya. Kasihan. Bagaimana pendapat kalian? Kalau ada seorang teman kalian mau memperbaiki radionya atau memperbaiki apanya ternyata malah dihancurkan sama dia apa kita katakan kasihan kamu mau perbaiki apa mau rusak mau perbaiki lah kamu bisa apa enggak Enggak bisa goblok kamu artinya kamu merusak Bukan memperbaiki. Tetapi niat saya, ya niat bainak wa baina rabbak. Itu urusan kamu dengan Allah niatnya. Tapi kenyataannya kamu tidak menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana memperbaiki keadaan? Bukan dengan khuruj, bukan dengan memberontak. Ini khunibdin azamullah bagaimana yang banyak terjadi di negeri-negeri. Sudah korban banyak, rumah terbakar banyak, harta nyawa juga hilang. Ternyata ya, Kurang lebih. Tidak ada perbedaan. Apa ada perbedaan? <laughs> Masa kemarin dengan hari ini? Kurang lebih. Bahkan banyak yang mengeluh enak dulu ya. Artinya mereka upaya dengan sekian people power kata para hizbi politikus mana hasilnya? People power tadi apa itu maksudnya? Mana hasilnya? Korban sudah banyak, yang mati, yang terbakar, yang hilang, yang begini dan yang begitu. Mana hasilnya? Kurang lebih gak ada perbedaan. Bahkan sekarang sudah banyak di truk-truk ditulis. Ya. Enak zaman kuto katanya. Gambarnya gambar Soeharto. Sungguh saya sudah melihat tiga kali atau empat kali. Yang seperti itu. Ya. Gambarnya besar, terus ada tulisannya seperti itu. Enak zaman kuto. Artinya itu adalah sia-sia itu baru kita katakan sia-sia. Lebih dari itu, bukan sia-sia, lebih parah dan sungguh sangat benar-benar merugikan. Yang tadinya korban satu dua orang, satu dua orang seperti di Sudan. Setiap hari ada yang dibunuh satu orang. Oleh penguasa, digantung. Atau ditembak. Dibunuh, tangkap dan seterusnya. Ketika terjadi perlawanan, yang mati dua juta orang Ya enak yang dulu cuma satu dua, sekarang dua juta. Itu pun setelah katanya menang, didirikan gereja terbesar di seluruh dunia di sudah oleh Partai Ibrahim. Terus apa untungnya kalian kemarin memberontak dengan korban sekian banyaknya? Pengalaman, pengalaman, pengalaman sudah berkali-kali. Tetapi kalilun. Sedikit orang-orang yang karun yang mau mengingat-ingat. Yang mau ya yatta'irun, mau mengambil mau'idah, mau mengambil pelajaran. Ma'asbahal laylah bil barihah. Sungguh sangat miripnya malam ini dengan kemarin. Masanya Hasan al-Basri dan masanya kita sangat mirip. Hada halu kathir min syababi zamanina. Ini keadaan yang banyak terjadi pada pemuda-pemuda kita. Fasur'an mastajabu lil mu'atafah. Mereka segera, sebentar saja mereka terbawa menyambut ajakan-ajakan emosi. Wataraku ahlal ilm. Dan mereka meninggalkan para ulama. Berjalan dengan emosinya dan kemarahannya, tidak mau meminta bimbingan para ulama. Walau ruddu ila rasul wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau saja mereka mau mengembalikannya kepada Rasul, atau kepada orang-orang yang merupakan ulil amri, para ulama, minhum dari mereka la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum niscaya mereka akan tahu bagaimana istinbatnya bagaimana pengambilan hukumnya kalau saja mau nanya sayangnya mereka nggak mau nanya disuruh tanya pada ulama ulamanya dicerca bin Bas itu kan MUI-nya Saudi ngapain astagfirullah astagfirullah kita katakan tanya Syekh Fulan, Syekh Fulan. Mereka itu kan antek-antek pemerintah Saudi. Mereka itu kan mereka itu kan sampai Muhammad Surur menyatakan bahwa mereka adalah abid, abid, abidil abid. Masih ingat ucapan itu? Katanya bahwasanya tauhid yang terbesar adalah Bush dan sebentar lagi Clinton katanya. Kalau terbalik mohon dimaklumi. Kemudian mereka musyrikin yang haji ke Gedung Putih menyembah Tawud adalah penguasa-penguasa Arab. Langsung Arab. Padahal di dunia ini masih banyak belahan-belahan dunia lain. Tapi yang langsung Arab. Karena yang mau disikat adalah Yahudi, eh, Saudi. Itu negeri Arab. Penguasa dan raja-raja Arab. Mereka haji ke Gedung Putih. Tawaf di sana dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada para pejabat dan sebagainya yang memberikan berbagai macam sesajen-sesajen pada atasannya. Di bawahnya lagi ada orang-orang yang hanya bisa memberikan fatwa persetujuan kepada raja-rajanya, kepada togut-togutnya. Siapa itu maksudnya? Ulama. Maka yang memberikan fatwa-fatwa ini adalah abidu abidi abidil abid. Wa togutuhumul akbar Yahudi. Maka para ulama ini adalah budak dari budak dari budak dari budak dari togut yang tertinggi Yahudi. Maksudnya mereka budaknya penguasa, penguasa budaknya raja, raja budaknya Bush dan Klintan. Kalau mengerikan sekali ucapan ini. Apalagi tidak ditafsil. Lebih mengerikan lagi. Ditafsil saja sudah tetap salah. Kalau nggak ditafsir berarti kena semua kan? Seluruhnya kena. Kalau Nabi yang Nabi ini naudzubillah adalah kalimat-kalimat yang didasari mu'atafah. Atifiyah, hanya perasaan emosi, perasaan marah. Dijadikan sebagai hujah. Walau rudduhu ila rasul kalau saja mau mereka mengembalikannya kepada para rasul kepada rasul dan para ulama, niscaya mereka akan bisa menentukan jangan harusnya begini. Tidak harusnya begitu. Sunnahnya begini, sunnahnya begitu. Tetapi mereka bukannya bertanya para ulama, tetapi membenci para ulama. Dan menyatakan ulama dibagi dua. Ada ulama haroki, ada ulama waroki. Ulama haroki itu ulama yang dalam pergerakan-pergerakan. Mereka sangat mengerti fiqhul waqi. Sedangkan ulama waroki, ulama kertas, hanya ngertinya kitab-kitab kuning saja. Mereka nggak ngerti fiqhul waqi, nggak ngerti situasi dan kondisi keadaan politik di negeri-negeri pada zaman ini. Maka kalau mau tanya fikih sama mereka. Sama waroki tadi. Kalau tanya masalah-masalah kayak gini, jangan sama mereka. Mereka nggak ngerti apa-apa. Sehingga muncul kitabnya Muhammad Khalaf. dalilul Tolibah. Dalil mahasiswi. Ya, judulnya. Bimbingan untuk mahasiswi. Di situ ada fatwa-fatwa belakangnya. Fatwa-fatwa fikih Syauthaimin. Masya Allah. Tapi fatwa-fatwa yang dakwah Salman Auda. Pinter kamu ya. Memisah-misahkan. Persis menerapkan manhajnya Zururiyah. Bahwa ulama dibagi dua. Ulama waraki, ulama haraki. Kalau mau tanya masalah dakwah sama yang ini. Kalau masalah fikih sama yang itu. Mereka ulama head wa nifas. Seperti ucapannya Abdul Rahman Abdul mati. Saya sengaja singgung masalah ini karena sudah sebagian orang sudah menganggap kecil, menganggap remeh. Padahal bahayanya sangat mengerikan. Sangat-sangat amat mengerikan. Kembali pada kita. Kala Hilal ibni Abi Humaid. Sebagaimana nukil oleh Ibn Sa'ad. Dalam kitab Al-Ma'rifah wa Tarikh. Ah, dalam, dan juga dalam kitab Al-Ma'rifah wa Tarikh. Dan juga Siyar dan Tarikhil Akbar. Dan lain-lain. Qala Hilal ibn Abi Humayd rahimahullah, sami'tu Abdullah ibn Uqaim yaqul <clears throat> La u'in ala dam khalifah abadan ba'da Uthman. Kata dia, aku nggak akan membantu tertumpahnya darah khalifah setelah Uthman. Ucapan Abdullah ibn Uqaim rahimahullah. Orang yang baik, orang yang soleh. Kok bisanya dia menyatakan Aku nggak akan lagi membantu tertumpahnya darah penguasa setelah Uthman. Kaget semua. Fayaqulu lahu, ya Aba Sa'id. Awara anta ala jami. Apakah engkau ikut memberontak waktu itu? Engkau ikut membantu tertumpahnya darah Uthman? Fayaqul beliau menjawab, ini a'uddu dzikra masawihi aunan ala jami. Aku terlepas ucapan menyebutkan kesalahan Uthman, Maka aku merasa aku ikut pertumpahan atau tertumpahnya darah Utsman. Taubat. Padahal kesalahannya cuma dia ikut mengucapkan satu atau dua kalimat tentang masalah Uthman. Ternyata terbunuh. Wallah, aku nggak akan lagi mengucapkan kalimat atau nggak akan lagi membantu tertumpahnya darah penguasa setelah Utsman radhiyallahu taala anhu muslimin Berapa kalimat yang keluar dari mulut kita mencaci maki penguasa. Lah kalau ada kemudian mereka berangkat dan diantaranya karena ucapan kalian bagaimana? Apakah nggak ikut? Apa nggak terlibat? Apakah nggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kamu berangkat? Saya itu sudah mendengar dari fulan, mau fulan, mau fulan orang-orang khawarij. Ternyata ketika saya duduk dengan ahli sunnah, mereka juga mencerca. Oh berarti memang penguasa ini kurang ajar kalian terbawa. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tercatat sebagai pendukung. Hati-hati. Justru kita katakan dengan kalimat-kalimat yang menyatakan sabar. Sabar sampai kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia yang memulai, itu ulang sabar. Sampai kalian bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga Haud. Kata Nabi Isbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga Haud. Qala Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi rahimahullah. Kata beliau sahib tu Muslim ibn, Sayyid, ibn Yasar. Faqala ya Abu Qilabah inni ahmadullah ilaik. Inni lam at'an fiha birumhin. Walam adrib fiha bisayfin. Walam armi fiha bisahmin. Kata Muslim ibn Yasar. Wa ya Abu Qilabah. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala bersyukur di depanmu. Karena aku tidak ikut menikam dengan tombakku, enggak ikut mengayunkan pedang dan enggak ikut melempar dengan panah. Fakultu kata Bukilabah, aku katakan kepadanya. Ya Aba Abdullah, kaifa biman ra'aka waqifan fi فقال هذا أبو عبد الله والله ما وقف هذا الموقف إلا وهو على الحق فتقدم فقاتل حتى قتل فبكى حتى تمنيت أني لم أقل شيئا kata Abu Qilabah aku katakan padanya bagaimana pendapatmu wahai Abu Abdullah kalau ada seorang yang melihat kamu di barisan mereka dan kemudian berkata Itu Abu Abdullah berada di barisan mereka dan tidak mungkin Abu Abdullah berdiri di barisan tersebut kecuali alal Hak dan kemudian ikut berperang dan kemudian sampai terbunuh. Bagaimana pendapatmu? Qala fabaka. Maka Muslim bin Yasar menangis, menangis, menangis. Hatta tamannaitu anni lam aqul syai'a sehingga aku berharap kalau aku tadi nggak ngucap. Coba kalau aku nggak ngucapkan. Ini menyesal kenapa dia menyampaikan seperti itu. Artinya fitnah beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu semoga diampuni kesalahannya itu berdiri di barisan mereka dalam keadaan sepertinya terlihat dari jauh tidak mengingkari Walaupun dia berkata, Alhamdulillah aku selamat, aku nggak ikut menikam, nggak ikut mengayunkan pedang, aku nggak ikut e, melempar dengan anak panahku, maka dijawablah bukilah. Bagaimana kalau ada orang yang melihat kamu waktu di barisan itu? Dan kemudian berkata, tidak mungkin ada si fulan di situ kecuali alal haq karena bila na'azakumullah saya hormati saya Alhamdulillah selamat dari penyimpangan-penyimpangan khawarij, penyimpangan-penyimpangan uh, ahlul bid'ah. Kemudian kita jawab, ya. Bagaimana kalau ada orang yang melihatmu ketika engkau berdiri bersama mereka, duduk bercengkrama bersama-sama dan belum menyatakan ustadz itu nggak mungkin duduk dengan mereka kecuali orang baik. Kemudian dia terbawa dengan mereka jadi khawarij. Bagaimana pendapatmu? Jangan agak enteng. Ustaz duduk dengan seorang ahlul bid'ah bahaya. Bagaimana ya abaqid ya Bulan, ya Muslim, ya Yasar, ya Abu Abdullah. Kalau mereka melihatmu di barisan mereka. Karena Sesungguhnya mudah dipaham apa yang dimaksud oleh para ulama ketika menyatakan jangan duduk bersama mereka. Jangan bermajlis dengan mereka. Karena khawatir kejadian seperti ini. Sampai beliau menyesal dan menangis. مسلم ابن يسار وقال أبو قلابة ما ابتدأ رجل بدعة إلا استحل السيف kata beliau masih Abu Qilabah babtada'a rajulun tidaklah seseorang mengadakan kebid'ahan illa istahalla sayf kecuali mesti akan menghalalkan pedang dan menghalalkan darah karena Ayyub as rahimahullah yusamma ahlal bid'ah Khawarij. Karena di dinukil pula di sini ucapan uh, eh, Ayub Sakhtiyani. Bahwasanya Yusama ahlul Yusami ahlul bid'ah, beliau menamakan ahlul bid'ah semuanya dengan khawarij. Yaqul beliau berkata, "Innal khawarij ikhtalafu fil ism wajtama'u 'ala sayf." Sesungguhnya khawarij itu berbeda-beda namanya, tapi mereka satu dalam satu masalah. Mereka sama dalam satu masalah yaitu dalam mengangkat pedang. Ya. Walaupun yang paling lembut, yang paling halus, iya. Walaupun yang paling lembut, yang paling halus, ya. sufi yang suka mijet-mijet. Ya. Sama. Sudah pernah memukul ikhwan. Dan sufi sudah membakar pondoknya halus sunnah di Aceh. Tayyip. Ini membenarkan ucapan beliau dan para ulama. Bahwa memang khawarij berbeda-beda namanya. Karena beliau menganggap bahwa khawarij itu Seluruh ahlul bid'ah khawarij. Dari khuruj anis sunnah. Mereka keluar dari sunnah. Ya. Mereka berbeda-beda namanya. Tetapi mereka satu. Di dalam masalah pedang dan menghalalkan darah. melihat ya. Pondok ahli sunnah di sini dibakar, di sini diusir, diserang, dihalalkan darahnya dan sebagainya. Kafir dianggap oleh mereka. Wahabi kafir. Karena mereka bukan khawarij. Tapi kok sama dalam masalah itu? Naam, mereka seperti biskota. Sesama biskota nggak boleh saling mendahului. Sama mereka dalam satu hal, yaitu pedang. Qala Abu Umamah rahimahullah fi qawlihi ta'ala dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala fayattabi'una ma tashabaha minhu. Apa kata Abu Umamah? Khawarij wa ahlul bid'ah. Khawarij wa ahlul bid'ah. Khawarij dan ahlul bid'ah. Qala Qatada rahimahullah fi qawlihi ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ fi qulubihim زَيْغٍ Kata Qatada, wa ayat Allah yang menyatakan fa'ammal ladina fi qulubihim zaigun adapun orang-orang yang dalam hatinya ada zaig qala in lam takun al haruriyah wasabiiyah fala adri man hum kalau mereka bukan haruriyah dan sabaiyah aku tidak tahu lagi siapa mereka kalau bukan Khawarij dan bukan Syiah, Rafidah, aku tidak tahu siapa lagi mereka. Demikian kata-kata ada. Berkata Abu Qilabah rahimahullah, "Inna ahlal ahwa ahlul dalalah." Sesungguhnya ahlul ahwa adalah golongan sesat. Falaisa ahadun minhum yantahil qawlan aw qala hadithan fayatanaha bihil amr duna sayf. Kata Abu Qilabah, ahlul ahwa semuanya adalah golongan sesat maka tidaklah seorang pun dari mereka yang berpendapat dengan satu pendapat bid'ah atau qala hadisan atau berucap dengan satu ucapan fayatanaha dan kemudian berakhir kecuali berakhirnya dengan pedang tidaklah mereka berpendapat dengan satu pendapat sesat kecuali ujung-ujungnya pertumpahan darah ujung-ujungnya pedang Wa inna haula ikhtalafu qawluhum mujtama'u fis sayf. Tadi ucapan Iyub Sekhtiyani. Sekarang ucapan Abu Qilabah. Masih nukil lagi ucapan ucapan para ulama yang lain bahwa ahlul bid'ah disebut khawarij. Haulai ikhtalafu qawluhum. Memang ucapan-ucapan mereka berbeda-beda. Ini bid'atul iktizal Itu bid'atul khuruj. Ini bid'atul tasawuf. Ini bid'atul kalam wa ilmu kalam yang ini bid'ah lain lagi bid'ah qadariyah jabriyah tetapi ikhwan ibn a'azakumullah ijtama'u fis sayf mereka sepakat dalam masalah pertumpahan darah murjiah aliran sesat yang dianggap paling lunak karena mereka menganggap iman tuh nggak bertambah nggak berkurang segitu aja Berbuat dosa bagaimanapun imannya segitu terus nggak berkurang. <clears throat> Berarti Tuhan kita apa? Tidak akan kafir. Sesesat apapun, sekufur apapun kan gitu. Dan nggak akan halal darahnya. Berarti nggak akan memberontak kan gitu. Ternyata enggak. Sebagaimana pernah diriwayatkan dari Amir bin Tahir rahimahullah, seorang amir gubernur yang dekat dengan para ulama. Beliau berkata, aku benci murjiah karena dua sisi. Ini nukil dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Uthman sabuni Kata beliau, aku benci mereka murjiah karena dua hal. Pertama, karena mereka yaraul khuruj alal hukam. Mereka berpendapat bolehnya memberontak pada penguasa. Itu murjiah. Dan yang kedua, mereka berani menyatakan bahwasanya Iman mereka seperti imannya Jibril wa Mikail. Dan iman mereka seperti Abu Bakar wa Umar. Demi Allah, aku, kata Amir bin Tahir, gak tega, gak sampai hati menyatakan imanku seperti imannya Imam Ahmad rahimahullah. Apalagi mereka menyatakan imannya seperti imam, ah, iman Jibril wa Mikail. Atau Abu Bakar wa Umar. Ternyata dua pemikiran murjiah itu satu menyamakan tadi iman gak bertambah gak berkurang yang kedua mereka menganggap bolehnya memberontak bahkan wajibnya memberontak pada penguasa yang zalim ah, ya bagaimana syiah hadis wala haraj hadis wala haraj silahkan sampaikan gak perlu takut syiah rafidah di mana mana menumpahkan darah jangankan darah orang lain darah sendiri ditumpahkan oleh mereka iya kan pada perayaan Karbala mereka pukul-pukul dengan pedang-pedangnya. Mereka tuh makan darah mereka sendiri. Apalagi darah orang lain. Apalagi darah ahlu sunnah yang dianggap musuh utama mereka. Maka pemberontak di Yaman Syiah Rafidah. Yang membantai kaum muslimin di Syria juga mereka. Yang membantai kaum muslimin di Irak juga Syiah lagi. Yang membantu Amerika juga Syiah. Mereka hadis wala haraj sama seperti apa yang dikatakan oleh beliau bahwa mereka berujung dengan pertumpahan darah. Yang terakhir ucapan Ibnu Battah al-Ukbari rahimahullah. Al-Haruriyah wal Khawarij wasabi'iyah wal Rawafid ashabu Abdullah ibn Saba. Bu Haruriyah dan Khawarij dan juga Sabi'iyah dan Rawafid semuanya pengikut Abdullah bin Sabah. Kelihatannya beda-beda kan? Haruriyah dan Khawarij mirip lah. Sabi'ah dengan Rawafid cuma kelanjutan dari Sabi'ah berlanjut menjadi Khawarij. Tetapi semuanya dicatat dengan sama Ashabu Abdullah ibn Sabah. Mereka pengikutnya Abdullah bin Sabah. Al-Majusi atau Al-Yahudi. Maka berarti mereka memang Orang-orang yang banyak ditunggangi oleh orang-orang kafir. Kalau orang kafir mau membantai muslimin, gak berani langsung. Gak berani langsung menyerang muslimin. Bagaimana caranya? Lihat kaum muslimin yang bisa mengerjakan pekerjaan mereka. Di Indonesia membantai muslimin Indonesia bagaimana caranya? Siapa kira-kira yang bisa dipakai untuk membantai kaum muslimin di Indonesia? Ah oh, itu. Ada kaum musuh yang tadi, kaum khawarij, ditunggang oleh mereka. Kamu perlu apa? Senjata kami beri. Alhamdulillah ini sudah saya sampaikan berkali-kali. Aneh mereka mengatakan jihad, jihad, jihad, tetapi yang memasok senjatanya orang kafir. Ini khonidina azakumullah karena mereka menginginkan kaum muslimin melawan kaum muslimin. Mereka menginginkan terjadinya pertumpahan darah sesama muslimin, mereka nonton. Kalau kaum muslimin sudah lemah, baru mereka datang sebagai pahlawan kesiangan. Udah jangan ribut-ribut. Udah saya akan letakkan tentara di sini untuk menjaga keamanan di Indonesia. Masya Allah. Artinya apa? Mereka bercokol di sini dengan kekuatan mereka. Membikin pangkalan di sini. Ini sungguh makar yang sangat zahir lima yaqil. Makar yang sangat jelas bagi orang yang mau berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونصل الهداية ورحمة سبحانك وبحمدك اشهد لا إله إلا أنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم. Bagaimana sikap uh, eh, kausat kalau kita tidak boleh memberontak kepada penguasa yang zalim? Bagaimana sikap kita dengan ayat Al-Quran yang menyatakan barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, eh, tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia munafik. Karena sekarang keadilan menjadi barang langka. Bagaimana pendapat Ustaz? Allah. kaum muslimin yang saya hormati. Sudah sering dibahas masalah ini. Bahwasanya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu menasihati kaum khawarij, mendatangi perkampungan mereka dan berkata kepada mereka, "Apakah ada di kalangan kalian yang pernah bertemu dengan Rasulullah?" Mereka semua menjawab, "Tidak. Tidak ada di antara kami yang pernah bertemu dengan Rasulullah." Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Aku datang dari sisi para sahabat. Kami semua pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kami tahu kapan turunnya ayat dan apa sebab turunnya ayat dan apa kata Rasulullah SAW tentang ayat tersebut." bahwa ayat tadi waman lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun atau dalam ayat berikutnya faulaika humul zalimun faulaika humul fasiqun maka kata beliau itu adalah kufrun duna kufrin wa dhulmun duna dhulmin wa fisqun duna fisqin dan Rasulullah SAW juga menyatakan aqamu fikum salah selama mereka masih salat sabar jangan melawan selama mereka masih salat artinya orang-orang awam melihatnya jadi sholatnya. Kalau kemudian kita kafirkan dan kita perangi, walaupun mungkin kalian karena punya ilmu, alim, tahu ini ada kekafiran pada dia, orang-orang awam nggak tahu. Akhirnya terjadi peperangan muslimin dengan muslimin. Karena orang awam nggak ngerti, ini orang sholat kok muslim. Akan terjadi fitnah yang sangat besar. Maka diperintahkan oleh Nabi adalah sabar Ustaz yang saya hormati, tolong jelaskan apa itu sururi. Makanan apa itu sururi? Siapa pendirinya? Terus bagaimana penyimpangannya? Diulangi lagi itu. Diulangi lagi tadi kajiannya, didengar lagi. Biar tahu apa itu khawarij, apa itu sururiyah. Sururiyah pengikut Muhammad bin Surur. Ya. Yang dengan kebid'ahan barunya adalah jam'un nas. Pokoknya ngumpulkan orang seperti partai. Pokoknya kalau banyak senang gitu. Sehingga karena yang pikirnya adalah bagaimana supaya banyak, diajarkan oleh dia untuk merangkul semua golongan. Termasuk khawarij, termasuk mu'tazilah, termasuk termasuk sampai syiah. Tapi nggak berani. Oh kalau syiah tidak. Tapi berupaya ke sana. Akhirnya mereka menganggap remeh apa yang tadi sudah dijelaskan. Bahayanya khawarij mereka agak kecil. Mereka juga muslimin. Mereka juga orang yang punya jasa ini, punya jasa itu. Dan kalian sudah dengar tadi. Bagaimana sikap para ulama yang tegas dan keras. Yang ini bertentangan 180 derajat dengan sururiyah. Nah, catat dulu satu. Nanti pada kajian berikutnya akan muncul satu lagi. Di kajian berikutnya ada satu lagi. Catat supaya jadi satu uh, catatan yang lengkap. <laughs> Apa saja sih? Nah, <laughs> بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته